TKB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur Babat Tanah Leluhur tidak menjerumuskan kembali Adisaka, ayahnya sendiri. Ya, kita harus mencari akal untuk menyelamatkan Adisaka dari tangan mereka, Kek. <clears throat> Oh, tenanglah dulu. Aku yakin bocah itu mempunyai rencana yang jitu. Ketahuilah, aku selamat dari tangan alap kadu gambit adalah berkatnya karena kelicikannya. Lihat saja dulu apa yang tengah direncanakannya. Bagaimana, Bi? Hmm, baiklah. Karena memang pada dasarnya mereka tidaklah mempunyai urusan denganku. Aku tidak akan membunuh satu pun dari mereka. Ayo, tunjukkan padaku di mana mereka. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Tengok-tengok cari musuh orang yang sakit flu. Hidung pilek lah. Rokok bu, badan meriang ya. Rokok pak, hidung mampet pak sakit kepala lah. Rokok lo mas. Biasanya kalau minum obat flu itu meriangnya hilang tapi pileknya tetap ngocor, hidung mampet. Makanya yang bener itu minum prokol. Untuk pilek, hidung mampet jadi plong. Masuk angin, panas dingin, sakit kepala jadi sembuh. Itulah sebabnya prokol dapat menghilangkan gejala flu. Sakit kepala, hidung pilek, jadi sembuh Prokol. itu loh yang bungkusnya warna ungu ada gambar orang tengok-tengok untuk dewasa prokol tablet, untuk anak-anak prokol sirup. Prokol, hilangkan gejala flu. Produksi Kalbe Farma. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi Babat Tanah Leluhur. Kali ini dalam episode ke-32 dengan judul Perguruan Tongkat Merah. Ide cerita Cece Sukiar, pengarang cerita Tisar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-17 ini menampilkan Rio Sempana sebagai Kayan Manggala, Ana Sambayon sebagai Lastri, Endang sebagai Ningrum, Hana Pertiwi sebagai Sariti, Elia sebagai Raden Setakling, Niko Septiawan sebagai Kiparang Pungkur, dibantu oleh Moko dan Asep. Pembawa cerita, Neni Sumardi, selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Lastri bersama dengan Prabu Sora dan Alap Kadu Gambit datang menyatroni markas tongkat merah. Dengan kekuatannya, Lastri menekan Setakeling, Sariti dan juga Kiparang Pungkur untuk mengatakan siapa sesungguhnya pembunuh dari murid-muridnya. Tetapi karena jawaban Setakeling tidak memuaskan Lastri, maka wanita yang telah bersekutu dengan siluman ular Gunung Merapi itu menjadi murka dan mengamuk di atas atap markas tongkat merah tetapi pada saat yang sangat berbahaya bagi tiga orang tokoh itu. Hentikan Bibi Lastri! Jangan membuat susah mereka. Aku akan memberitahukan orang yang tengah Bibi cari. Ah. Kau telah mempermainkan aku, Kayan. Kau telah melarikan diri dariku. Sekarang apa sebenarnya maksudmu kau kembali lagi? Aku memang bersalah. Telah lari dari Bibi Lastri. Tetapi semua itu saya lakukan semata-mata untuk mencari ibu saya. Saya mohon, Bibi melepaskan mereka. Mereka tidak tahu menahu tentang orang itu. Orang yang membunuh murid-murid Bibi, yaitu Bibi Rinjani dan Bibi Endah. Apa engkau tahu, Kayan? Hmm? Baguslah. Katakan. Lastri melompat turun dari atas atap markas tongkat merah yang kemudian diikuti oleh beberapa orang muridnya. Dan kemudian seluruh tokoh yang berada di atas atap itu turun ke halaman markas tongkat merah. Tetapi belum sempat lagi Lastri bertanya, dari kejauhan ia mendengar suara derap kuda yang mendatanginya. Mbak Yu, maafkan kami Mbak Yu. Tawanan kita, tawanan kita dilarikan bocah itu, dilarikan Kain Manggala. Kayan Manggala. Dia yang melarikannya. Hai, setan cilik. Rupanya kau sudah berada di tempat ini. Aku patahkan tanganmu. Uh, tunggu. Jangan bertindak apapun sebelum kuperintahkan. Ceritakan apa yang telah terjadi, Sumi. Kami bersama dengan 15 teman yang Mbak Yu perintahkan untuk menunggu tawanan itu telah terlibat dalam kekacauan. Serombongan anggota tongkat merah bergerak menyerang kami. Dan ketika kekacauan itu terjadi, kami sempat melihat bocah itu melarikan tawanan kita dengan kuda yang terdapat di sekitarnya. Kami tidak dapat segera mengejarnya karena kuda-kuda lainnya sudah lebih dahulu dibuat gila dan lari ke sana kemari. Oh iya. Kayan, sebenarnya apa yang kau maui? Hmm? Mengapa kau membuat repot kami? Dimanakah laki-laki itu? Ah, tahukah Bibi, Siapakah laki-laki itu sebenarnya? Ah, apakah bocah ini sudah mengerti bahwa Saka Palwaguna yang dibebaskannya adalah ayahnya sendiri? Bibi tahu siapa laki-laki itu sebenarnya? Tidak, Kayan. Aku tidak tahu. Yang jelas, yang aku tahu, dia adalah laki-laki usilan yang sombong, yang tidak dapat menghargai martabat kaumku, kaum wanita. Bibi benar. Dia adalah laki-laki jahat. Dia adalah Raden Sakapalwaguna. Seluruh yang hadir di tempat itu terkejut mendengar nama itu disebutkan. Seta Keling, Sariti dan juga Kiparang Pungkur tidak menyangka bahwa yang tengah dibicarakan Kayan dan Lastri adalah Raden Saka Palwakuna. Dia adalah laki-laki jahat. Dia adalah musuh ibuku. Karena itu, sudah sepantasnya dia berada di tanganku. Dan aku harap Bibi dapat mengalah padaku dan menyerahkan laki-laki itu padaku. Walaupun sesungguhnya dia adalah pembunuh dua orang murid Bibi. Hah? Jadi jadi dia adalah pembunuhnya? Laki-laki itu pembunuh murid-muridku? Di mana dia, kaya Katakan. Ayo, katakan. Bibi, Bibi tahu aku Aku tidak akan bicara dengan cara seperti ini. Eh, aku lebih suka mati eh, daripada dipaksa seperti ini. Eh, setan kecil. Heh, Gampit. Kau telah mendustaiku pula. Kau katakan bahwa bocah ini berada dalam tanganmu. Sekarang apa katamu? Oh, maaf, Nyai. Aku juga tengah dilanda ketidakmengertian. Bagaimana bisa bocah ini tiba-tiba berada di tempat ini? Lalu apa pula yang terjadi di pondok itu dengan dua orang pembantuku, Watu Galong dan Watu Dulur, serta Ning Cilik muridku? <laughs> Mereka semua adalah orang baik-baik. Mereka semua mengerti bahwa aku tidak bersalah. Jadi, mereka membebaskan aku. Dusta! Kau pasti telah melarikan diri. Dan entah akal apa pula yang kau gunakan untuk itu. <laughs> Nah, bagaimana Bibi? Apakah Bibi mau laki-laki itu kuserahkan pada Bibi. Hmm. Apa maumu bocah? Hanya melepaskan, membiarkan mereka yang tidak bersalah. Marilah kita bersama-sama menghukum laki-laki itu. Lastri terdiam. Ia memandangi wajah bocah di hadapannya. Bocah yang dikenanya sangatlah cerdik bocah yang merupakan putra dari Nyai Kembang Hitam yang pernah menjadi junjungannya. Sementara itu, Sariti dan Raden Setakeling menjadi gelisah. Oh, anak setan. Dia dia hendak menjerumuskan kembali Adisaka, ayahnya sendiri. Ya. Kita harus mencari akal untuk menyelamatkan Adisaka dari tangan mereka, Kek. <clears throat> oh tenanglah dulu. Aku yakin bocah itu mempunyai rencana yang jitu. Ketahuilah, aku selamat dari tangan alap kadu gampit adalah berkatnya karena kelicikannya. Lihat saja dulu apa yang tengah direncanakannya. Bagaimana, Bi? Hmm, baiklah. Karena memang pada dasarnya mereka tidaklah mempunyai urusan denganku. Aku tidak akan membunuh satu pun dari mereka. Ayo, Tunjukkan padaku, di mana mereka? Jika begitu, ikutlah aku. Ayo, kita lihat ke sana. Hup. pakai batuk-batuk segala. Sini kamu. Aduh, Pak. <laughs> Saya batuk, Pak. <laughs> Bagaimana ini, Pak? <laughs> Minum nih. Bombat. Kau akan sembuh. Apa, Pak? Bombat? Wah, bombat memang bagus, Pak. Saya merasa lega sekarang. Dan siapa? Bombat, bombat. Bombat. Ya, kini ada Bombat, si tablet kuning segi enam dengan formula yang tepat dan bekerja rangkap. Bombat mengatasi batuk kering, batuk berdahak, batuk alergi, dan batuk karena merokok. Bombat, obat batuk produksi Kalbe Pharma. Lastri segera meninggalkan markas tongkat merah menyusul Kayan Manggala yang kemudian diikuti oleh Prabu Sora, Alap Kadugampit, serta empat orang muridnya. Dan sesaat kemudian, suasana di halaman markas tongkat merah menjadi sunyi kembali. Bocah itu tidak main-main, Kek. Dia akan menyusahkan ayahnya, Adisa Kapalwaguna. Hei, eh, setengah harian berada di dalam gua. Aku seakan-akan telah banyak mengenalnya cucuku. Dan kejadian tadi pun bukan tidak disengaja. Dia pasti sengaja untuk membebaskan kita. Tetapi, Kek, dua kali bocah itu telah berusaha membunuh Adisaka Palwaguna. Pertama, ia memasukkan ular-ular beracun ke dalam pondok Adisaka saat tengah malam. Ketika Adisaka tengah tertidur, dan kedua kalinya, anak itu berhasil memasukkan racun ke dalam tempat sayur dan makanan di sebuah kedai nasi di mana Adisaka memesan makanan. Bukankah itu berarti dia tidak main-main, Kek? Anak itu sudah tidak bedanya dengan iblis sendiri, Kek. Dia mengikuti Adisaka kemana saja. Bahkan ketika kami sedang beristirahat di jalan yang sepi, dia pun berada di sekitar tempat itu. Dia bersembunyi di sebuah pondok yang kosong dan terus memata-matai Adisaka. Eh, dengarlah kata-kataku. Jangan mengambil tindakan keras kepadanya. Dia adalah putra dari Raden Saka Pawakuna, yang juga merupakan kemenakan kalian sendiri. Nah, sekarang marilah kita membicarakan suasana yang telah terjadi saat ini. Kehadiran tiga orang tokoh tadi bagiku merupakan sesuatu yang tidak dapat terlawankan. Tidak akan ada kekuatan yang dapat membendungnya. Wanita siluman ular dan murid-muridnya. Prabu Sora dengan kepandaiannya dan juga kelicikannya. Kini, Adi Alap Kadu Gampit yang telah menguasai pusaka tongkat merah. Untuk saat ini jika mereka benar-benar bergabung, mereka akan membentuk kekuatan yang tidak akan dapat terlawankan. Nah, ah, satu-satunya yang dapat kita harapkan untuk membendungnya adalah penguasa tanah ini, Prabu Purbaya dan Cempaka. Ya, manusia utama itu adalah tumpuan harapan kita. Kita harus segera menghubunginya dan menceritakan masalah yang baru berkembang di kota Rupada ini. Hmm. Nah, jika begitu, berangkatlah kau Seta. Temuilah Prabu Purbaya dan ceritakanlah segala yang kau ketahui di tempat ini. Biarlah istrimu bersama-sama denganku di sini. Percayalah, aku akan menahan diri sambil menunggu kehadiran Prabu Purbaya. Biarlah saya berangkat saja segera. Jika keadaan memungkinkan, saya akan menemuinya malam hari. Tetapi jika tidak, Biarlah pagi-pagi sekali saya memohon waktu untuk bertemu dengannya. Ah, saya berangkat, Kek. Ah, Dinda Sariti. Berangkatlah, Kanda. Dan berhati-hatilah. Demikian juga denganmu, Dinda. Jagalah dirimu baik-baik di tempat ini. Aku pergi. Kita tinggalkan dahulu kota Rupada dan kemelutnya. Sekarang marilah kita ikuti kisah perjalanan Kayan Manggala hingga ia bisa berada kembali di kota Rupada dan memaksa Lastri untuk membebaskan Parang Pungkur serta Sariti dan Setakling. kisah yang terdahulu diceritakan, Kayan Manggala telah menguburkan jenazah Huyatsih dan Riswara. Dan Kayan Manggala yang semula berniat mencari ibunya ke pantai selatan terpaksa membatalkannya. Karena ia khawatir akan nasib laki-laki yang diduga merupakan ayah kandungnya yang berada dalam bahaya. Karena itu, setelah mengubur jenazah Riswara dan Wiyatsih, bocah itu segera menuju kota Rupada yang diketahui merupakan tujuan dari Lastri. secepatnya tiba di kota Rupada menyusul Bibi Lastri. Iya, aku harus cepatnya sebelum Bibi Lastri yang kejam menurunkan tangan mautnya. Ah, ah, Dewata, berilah aku kekuatan untuk melangkahkan kakiku terus menerus hingga tiba di kota Rupada. Ah, tapi akan dapat sampaikah aku dengan segera dengan cara seperti ini? Tenagaku sudah terkuras habis karena berlari sejak siang hari. Ah, lalu, lalu jika aku beristirahat, aku membutuhkan waktu hingga pagi hari. Ah, apa, apa yang harus aku lakukan? Eh, kuda, oh, jika saja jika saja aku bisa mendapatkan kuda itu. Iya, aku aku harus mendapatkan kuda itu agar dapat sampai di kota Rupada untuk menyelamatkan ayahku. Tidak mengandung alkohol, aman, formula khusus untuk flu dan turun panas anak-anak. Rasa lebih enak dan disukai oleh si kecil. Hmm, Lulu, baca apa Bu Hani? Kok ada yang aman, formula khusus untuk anak, rasa stroberi lebih enak. Eh, ini Bu Titi lagi baca iklan prokol sirup dari Kalbe Farma. Si kecil badannya panas dan pilek, sepertinya terserang flu. Saya harus beri obat apa ya? Ya proko sirup itu. Saya selalu pakai proko sirup pada anak saya yang terserang flu. Gejala flu cepat hilang dan panas badannya pun cepat turun. Benar, ibu-ibu yang bijaksana memilih proko sirup untuk mengobati flu dan turun panas pada anak-anaknya. Proko sirup aman karena tidak mengandung alkohol. Untuk flu dan turunkan panas anak-anak. Rokol Sirup, produksi Kalbe Farma. Ah, itu, itu ada sebuah pondok. Ah, aku, aku akan mendekati pondok itu dan mengambil kudanya. Kayan Manggala terus melangkah dengan langkah tersaruk-saruk sampai akhirnya ia tiba tak jauh dari pondok itu. Tetapi sebelum ia berada di samping pondok itu, di mana kudanya ditambatkan, tiba-tiba pintu belakang pondok itu terbuka. Aku harus bersembunyi dahulu. Si si Jawud? Uh... Dasar tua bangka tidak tahu diri. Tidak tahu membalas budi. Dia hidup diberi makan oleh si Jawud. Tetapi masa si Jawud yang merupakan tumpuan hidupnya tidak diberi makan? Hah, benar-benar tolol, bodoh. Yang tidak tahu membalas budi. Di mana makanan si Jawud? Aku, aku harus merebut kuda itu. Ah, tetapi nenek tua itu ada di sana. Apa yang harus aku lakukan? Mendorongnya hingga terjatuh. Wah, tidak mungkin. Aku tidak dapat melepaskan ikatan kuda itu jika nenek tua itu di sana. Pastilah ia akan mengganduli tubuhku dengan kedua tangannya ah, untuk melumpuhkannya. Benar-benar aku tidak tega. Ah, biarlah Kutunggu saja sampai ia masuk kembali. Eh, Aki, di mana kau letakkan rumput-rumput kering untuk si Jawud? Ah, rasanya aku sudah keras berteriak. Kenapa si Tuli itu tidak juga mendengarnya? Aki, kemari. Jangan duduk di balai-balai saja. Beri makan si Jawud. Oh, itu dia si tua bangka. Uh. Oh, nenek tua tuli. Kemana saja kau? Aku berteriak-teriak mencarimu Huh? dari dalam pondok sampai ke halaman depan. Oh, benar-benar tuli engkau. Enaknya kau. Tuli. Aku yang berteriak-teriak memanggilmu. Hah? Ini, kau dengar sampai serak suaraku berteriak memanggilmu. Bukankah itu buktinya? Ayo, jangan petentengan saja di situ. Cepat beri makan si Jawut. Aku sudah mencari rumput keringnya, tapi tidak juga aku temukan. Mana lagi ya? Oh ya, <laughs> itulah Nini, itulah. Jika engkau mencarinya hanya dengan susur, <laughs> juga jika berteriak, lepaskan dulu itu susur dari mulutmu. Jadi suaramu tidak tertahan seperti itu. Hai, Hage, Hage, di mana engkau? <laughs> Ayo kutunjukkan di mana rumput itu. Kau berilah makan si cawut. Aku sudah lelah seharian di atas pedati. Pasukan, siap. Lancang kanan, gerak. Berhitung. Satu. Dua. Tiga. <laughs> Ateng nah. lagi, ateng lagi. Hei, kenapa ini? Baris kau pakai batuk-batuk segala. Sini kamu. Aduh, Pak. <laughs> Saya batuk, Pak. <laughs> Bagaimana ini, Pak? Minum nih. Bombat. Kau akan sembuh. Apa, Pak? Bombat? Wah, bombat memang bagus, Pak. Saya merasa lega sekarang. Dan siapa? Bombat, bombat, bombat. Ya, kini ada bombat si tablet kuning segi enam dengan formula yang tepat dan bekerja rangkap. Bombat mengatasi batuk kering, batuk berdahak, batuk alergi, dan batuk karena merokok. Bombat, obat batuk produksi Kalbe Pharma. Kakek tua itu kemudian menuju sudut pondoknya untuk mengambil rumput-rumput kering yang diletakkan di sana. Sementara itu Kayan tak jauh dari tempat itu mengawasinya dengan gelisah. Nah saudara pendengar, bagi manakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-32 dengan judul Perguruan Tongkat Merah yang dipersembahkan oleh PT KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.